13 <clears throat> Masih dalam lanjutan masalah ah, makna al-wasilah. Kemarin telah kita lewati al-wasilah memiliki makna berapa? Dua mak dua makna. Al-wasilah laha maknayan. Laha maknayani. Yang pertama bermakna toa wal kurbah. Yang kedua maknanya apa? Hah? Mananya al-manzilah. Alati fil jannah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penyelewengan makna wasilah dari kalangan sebagian khurafiyin dan sebagian orang-orang yang bodoh. Di sini perhatikan kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah Qala rahmatullah fa innal wasail allati amara Allah biha bi qawlihi wabtagu ilaihi alwasilah. Fa qawli ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. yakni al-qurab wasilah maknanya ya al-qurab yakni dua ayat ini yang tertera di situ lafaz wasilah maknanya adalah takar kepada Allah dengan bentuk ketaatan kepadanya atau berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala. ya deun, yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka-mereka yang telah yang mereka seru, tadi mereka-mereka siapa? Yang mereka anggap sebagai min dunillah Orang-orang musyrikin yang menganggap sebagian hamba Allah diseru dari selain Allah, pada akhirnya mereka adalah yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari al-wasilah kepada Rabb mereka. di mana ulaikal ladina yad'un. Jadi orang-orang yang mereka seru dari selain Allah, mereka adalah orang-orang yang meminta atau mencari al-wasilah, mencari perantara berupa takor kepada Allah dengan mentaati Allah. Maka al-wasilah dalam ayat ini adalah maknanya takorrub kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Beliau mengatakan, Hada makna maqala ahlu tafsir. Ini adalah makna yang telah dikatakan oleh al tafsir. Mana wasilah dalam dua ayat ini adalah takor kepada Allah dengan mentaati Allah bukan melanggar perintahnya, menerjang larangannya. Waqat ajma'a al tafsir ala dzalik. al tafsir, ini para mufassirun telah berijma' bersepakat atas hal tersebut atas apa? makna wasilah adalah takor kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Annal murad bil wasilah ta'atullahi wa rasuli wa taqarrubu ilaihi bima syar'a subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli tafsir telah sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan wasilah eh, dengan wasilah adalah Ta'atullahi wa rasulih. Mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Bertakarub mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Bukan dengan bid'ah. Bukan dengan syirik. Bukan dengan maksiat. Mahfum? Bukan dengan kekufuran. Tapi kalau alul bid'ah, bahkan musyrikun Takur Allah dengan apa? Dengan lawan dari apa yang Allah perintahkan, lawan dari apa yang Allah larang. Yang dilarang diterjang, yang diperintahkan diabaikan. Ini takarupnya mereka kepada Allah. Di antaranya dalam penjelasan berikut ini. Dalam kalamnya beliau di sini. Kemudian wa'adhamuha at tawihidu Wa'adhamuha at tawihidu a'zamul wasilah. Wasilah yang paling teragung terbesar adalah tauhid. Wasilah yang dikatakan tadi takar kepada Allah adalah tauhid. Jadi seorang yang mempelajari tauhid berarti telah bertakar kepada Allah dengan perkara yang paling terbesar, dengan wasilah yang paling terbesar. Nah, maka itu maka mewajibkan kita ini harus mempelajari tauhid. Adapun masalah-masalah fikih, masalah-masalah ibadah yang lainnya itu termasuk mukamilat li tauhid. Termasuk perkara-perkara yang terkait penyempurnaan dan yang semisalnya. Meninggalkan perkara yang dilarang termasuk juga apa? Perkara yang berkaitan dengan mukamilat li tauhid Jadi a'zamu tauhidu. wa al-ikhlasu lillahi ta'ala bil amal. Wasala yang wasilah yang paling terbesar perantara yang paling terbesar kepada Allah Ta'ala adalah al-ikhlas lillahi bil amal. Memurtikan hanyalah untuk Allah dalam beramal, dalam ber, berbuat. Dalam beramal, dalam berbuat. Perhatikan. Ini ikhlas. Kedudukannya sangat tinggi. Maka dikatakan a'damu a'damuha a'damul wasilah, a'damul wasail. Wasilah yang paling teragung adalah ikhlas. Lillahi ta'ala bil amal. Hadza a'damul wasail. Ini adalah a'damul wasail wasilah yang paling teragung, terbesar. At-tauhid dan juga al-ikhlas lillahi taala bil amal. Maka kita masih mengkoreksi hati kita dalam semua amalan kita. Dalam ibadah kita. Salat kita dan yang lainnya, kita murnikan hanyalah untuk Allah. Doa kita menyembelih kita hanyalah untuk Allah taala. Karena lawannya akan ada syirik, imma syirik akbar, imma syirik al asgar. Keduanya termasuk dosa besar. Perhatikan. Adapun penyelewengan makna al-wasilah yang terkait dalam masalah ini dikatakan amma qaulul jahalah. al jahalah jamak dari kata jahil. Al-jahil jamaknya al jahalah Adapun perkataannya orang-orang yang bodoh, Orang-orang yang goblok, bodoh tentang wasilah, innal wasilata taqarrubu bi du'ail anbiya awal istighosa bil anbiya. Li'annahum mu'azzamuna. Adapun perkataannya orang-orang yang bodoh bahwasanya wasilah adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyeru para nabi meminta kepada Nabi, minta pertolongan dengan para Nabi. Apa alasan mereka? Li'annahum mu'adzamun. Karena para Nabi dianggap oleh mereka, alasannya adalah mereka orang-orang yang diagungkan. Mu'adzamun isim maf'ul. Mu'adzamun. Wa annahum ahibba'ullah. Orang-orang bodoh tadi menganggap bahwasanya alasannya apa? Karena para nabi adalah ahibba, Orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Sehingga mereka bertakar kepada Allah dengan cara menyeru para nabi. Maksudnya nabi yang sudah meninggal. Para nabi itu diseru. Perhatikan, ini adalah kan syirik. Kemudian terjelaskan. Di atas lihat. Doa ul anbiya menyeru para nabi memang itu memang wasilah, tapi wasilah kepada apa? Wasil kepada apa? Kepada neraka. Menyeru kepada menyeru Nabi, meminta kepada Nabi yang sudah meninggal. Nah, ini adalah memang wasil tapi wasilah kepada apa? Kepada neraka. Lakin wasilatun ilan nar. Wasilatun ila ghadabillah, wasilatun ilal khulud finnar. Nah, perhatikan. Kenapa kena kafir? Orang yang meminta Para nabi, nabi yang sudah meninggal di dikuburin diminta. Seperti orang-orang Syiah mereka meminta ya Ali Madad, Ya, kan? ya Ali Madad. Itu termasuk meminta kepada selain Allah. Maka hukumnya adalah musyrik kafir. Ya kan? Ini adalah kelakuannya kuburin. Satu di antara kelakuan mereka ini. Mereka katakan lakin wasilatun ila nar, wasilatun ila ghadabillah, wasilatun ila al-khulud finnar. Perhatikan. Jadi perkataannya sebagian orang-orang yang bodoh bahwasanya wasilah adalah takarub itu ail anbiya wal istighatsah bil anbiya. Wal istighatsatu bil anbiya li'annahu mu'addamun wa anna mahibba'ullah hadha min a'malil wasniyin. Jadi minta pertolongan dengan para nabi. Maksudnya nabi yang sudah meninggal yang sudah dikubur. Mereka dimintai pertolongan. Istighosa. Diseru. Ini adalah termasuk dari amalannya wasniyin. Siapa wasniyun? Eh? para penyembah berhala. Di sana ada wasniyin, di sana ada istilah jahiliyah yang sama saja. Maksudnya adalah mereka-mereka yang memang pada aslinya menyembah berhala. Mereka tidak memiliki kitab dari langit. Itu wasniun. Apa? Itu wasniun itu berarti seperti Buddha, Hindu itu wasniun. Nasoro Yahud alul kitab. Apa? Nah. Walaupun mereka juga musyrikun tapi alul kitab. Mereka-mereka yang telah melakukan kesyirikan. Kalau wasniun adalah seperti Buddha, Hindu itu adalah wasniun. Kejawen, wasniun. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala sejak aslinya. Jadi amalannya wasniin diantaranya adalah yang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam dengan menyeru para nabi. Minta pertolongan dengan para nabi. Min amali Abi Jahal wa asbahi termasuk dari amalan-amalannya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Wasbahi dan yang semisalnya, asbah, yang semisal dengan Abu Jahal. Nah, ini makna wasilah yang dipahami oleh al-jahalah, khurafiyin, Wa man fassara bil jah. yakni kita disuruh mengambil perhatian seperti ini juga orang yang menafsirkan wasilah dengan makna al jah apa jah eh? kedudukan kemuliaan Di antaranya adalah soalu bijahi fulan atau bihaqqi fulan hadza ghalatun aidan. Seperti yang sering kita dengar khususnya di Jawa Timur ini. Dengan nyanyian mereka ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ayo. Nah, Wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Dan selanjutnya. Termasuk apa? Soal bil bil jah. Ini juga dikatakan salah lesat hadi yal wasilah bal hada bid'atun ini bukan wasilah tapi ini bid'ah dibedakan antara syirik dengan bid'ah perhatikan memanggil para nabi langsung syirik pelakunya musyrik kalau memanggil Allah dengan kedudukannya seorang yang diagungkan seperti para nabi atau para wali itu dikatakan bid bid'ah jadi orang datang ke kuburannya orang yang diagungkan, wali ataupun nabi. Atau orang soleh. Di sana berdoa kepada Allah. Dengan keyakinan dia berdoa di sisi kuburnya si wali atau orang soleh ini mustajab. Maka itu maksud apa? Dikatakan apa? Wasilah dengan jah. Seperti tadi ya Rabbi bil Mustafa tadi. Dan semisalnya. Itu adalah bid'ah Perhatikan. Bukan syirik. Kalau kita sebut syirik, syirik asgor. Kenapa? Karena menetapkan sebab diijabahnya doa tanpa dalil. Tapi akan menjadikan perantara kepada syirik. Ia ini akan memanggil kepada orang yang diagungkan tadi. Mabum itu? Maka dibedakan. Ya kan? Maka perlu dibedakan jangan digarap sama. Mereka-mereka yang gandrungi kuburan di antara mereka yang nadar untuk yang dikubur, menyembelih yang dikubur, berdoa kepada yang dikubur, musyrikun. Guru muslimin. Dan yang memanggil Allah dengan apa? Dengan kedudukannya seorang yang dianggapnya mulia, wali atau orang soleh ataupun nabi. Ini adalah muktadi. Bukan mu, musyrik. Tapi akan mengantarkan kepada syirik sehingga harus dicegah, harus dilarang. Apa ini? Maka nah, itu kuburiyun yang kita istilahkan sebagai kuburiyun musyrikun adalah mereka yang memanggil yang dikubur. Kalau memanggil Allah di samping Allah yang di samping kuburannya orang yang dagapnya agung, yang dagapnya soleh, ini adalah bid'ah. Kalau kita sebut syirik adalah syirik al asghar. Kenapa? Karena menetapkan sebab diizabainya doa tanpa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Mau dikatakan di sini, As-su'alu bijahi fulan atau bihaqi fulan. Hadza ghalatun aidan ini juga salah. Laisat hadhihi al-wasilah. Bal hadza bid'atun bahkan ini termasuk bid'ah. So as-su'alu bijahi fulan atau bihaqi fulan hadza minal bid'ah. Ini termasuk bid'ah bid'ah. La aslalah bisa tidak ada asal usulnya dalam syariat. Apa ini? Ini perlu dibedakan. Maka jangan semua yang dianggapnya gantung dengan kuburan adalah musyrikun. Kalau memang kita mendengar atau mengetahui atau kabar dari orang yang sikoh, dia memanggil yang dikubur, maka kita hukumi musyrik. Tapi kalau dia memanggil Allah dengan alasan di samping kuburnya wali dia diijabai doanya, maka dikatakan mub, mubtadi. Membuat bid'ah dalam agama. Dan akan mengantar kepada kesirikan. Dan telah melakukan syirik asgur minimal. Kenapa? Karena menetapkan sebab diijabahnya doa tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mafum? Ini yang perlu dipahami, catat, jangan dipukul rata. Baik. Qala rahmatullah innamal wasilatu hiya taqarrubu ila Allah bi ta'atihi wa ittiba'i syari'atihi. Wa ittiba, ittiba bukan atba atau itba hanya saja wasilah adalah takor mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan mengikuti syariatnya. Nah, tengok. Berarti bukan bid'ah, bukan kufur, bukan maksiat dibikin takor kepada Allah. Ya kan? Kalau organisasi yang gantung dengan bid'ahnya, pestabikul khairat, alatnya apa? Drum Untuk takor kepada Allah Ta'ala. Ayo. Berlomba-lombalah kalian dengan kepada kebaikan. Apa takarupnya? Apa caranya? terambil Datangkan penyanyi, artis. Nah. Taksub dengan organisasi dan semisalnya. Ini namanya apa? Bukan dengan syariatnya, bukan mengikuti syariatnya. Allah dalam membangun wasilah. Nah, itu perhatikan. Mereka nggak mau disebut itu bid'ah ketika mereka menggunakan maksiat sebagai takar kepada Allah. Katanya ini perkara dunia. Alasannya apa? Dalilnya apa? Antum a'lamu bi umuri duniakum. Nah ini sebagian orang yang gandrungi organisasi ketika derambenan musik-musikan dan semisal nyanyian-nyanyian. Dan katakan ini dalam waktu satunya itu perkara dunia. Apa? Perkara dunia itu bukan itu. Perkara dunia itu bikin kerupuk. Kamu bikin bulat. Kamu bikin penseng-penseng. Nah ini perkara dunia. Nah kan? Beda dengan perkara yang telah dilarang oleh Allah SWT seperti berupa musik. Dan semisalnya bergambar, bernyawa semisalnya. Seperti berdakwah menggunakan gambar bernyawa termasuk maksiat. Takar kepada Allah dengan bergambar. Gambarnya termasuk mohdas dalam din. Kenapa karena ada larangannya? Ini perlu dibedakan. Maka dengan demikian innamal wasilatu yataqarrubu ilallah bi taati wa tiba'i syariatihi. Hanya saja wasilah kepada Allah, wasilah itu adalah takarub mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Wa fi'li awamirihi wa tarki nawahihi dan melakukan perintah-perintahnya meninggalkan larangan-larangannya. Kita mencela kuburin, mencela musyrikin, mencela demokratiin. Celahan ini termasuk takar kepada Allah yang disyaratkan. Bukan kemudian bagaimana dakwah mencela orang. Mencela adalah jelek. Kalau celahan ini pada tempatnya maka termasuk terhitung takar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kan? Kalau mereka bagian dari orang-orang yang memang tujuannya untuk menaruh subhat, dakwah ke mencela orang, tiap hari mencela orang. Tiap hari mencela orang, kebutuhannya perkara syar'i. Yang dicela berada di celah Orang yang bikin ihdas dalam din. Orang yang bikin khurafat dalam din. Ini celah. Seperti kemarin ucapannya beliau, ba'dul khurafiyin wa ba'dul jahalah. Sebagian khurafiyin, sebagian orang-orang bodoh. Nah ini. Kuburiyin dan semisalnya. Hal-hal seperti ini perkara yang dibutuhkan dalam syariat. Mereka perlu diperingatkan. Kalau muslim perlu diperingatkan. Jadi wasilah adalah takar kepada Allah Ta'ala dengan mentaati Allah dan mengikuti syariatnya dan melakukan perintah-perintahnya meninggalkan larangan-larangannya. Wa yallati amarallahu biqawlihi wabtagu ilahil wasilah. Ini adalah wasilah yang Allah perintahkan dengannya dalam firman Allah Ta'ala wabtagu ilaihi wasilah dan carilah perantara kepadanya. Dengan cara apa? Takar kepada Allah Ta'ala. Mencela kekufuran termasuk takarub. Mencela kesirikan termasuk takarub. Mencela kemaksiatan termasuk takarub. Dan semisalnya. Ini berarti kan yakni al-qurba ilaihi bi taati wa tarki maharimihi yaitu al-qurba mereka diri kepada Allah dengan mentaatinya dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan halaman selanjutnya. Qala eh, al-jami' as-su'al ad-du'a bi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma Maksudnya begitu. Ad-du'a'u bijahin Nabi Islam ma hukmuhu. Bagaimana hukum doa dengan menggunakan apa jah apa jah tadi? Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi warabbi bibil mustafa dan semisal tadi. jangan beliau bid'atun hadi bid'atun minal bid'ah min min wasail syirik. Beliau mengatakan ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Termasuk dari bid'ah bid'ah termasuk dari perantara-perantara kesyirikan. Apa? Nah. Dan semua perantara kesyirikan harus dibendung. Harus di dibendung. Harus dibasmi. Harus diperingatkan manusia dari perkara tersebut. Bukan kok dibiarkan kaum muslimin dikasih pejangan setiap Jumat Takwa, takwa, takwa, tapi nggak disebutkan bid'ah walaupun satu biji. Kalau nyebut bid'ah secara umum, maka yang memahami dari kalangan orang-orang yang penuh dengan subuh kepalanya bid'ah itu adalah sholat maghrib empat rakaat, subuh tiga rakaat, itu bid'ah nih. Adapun perkara-perkara seperti tadi itu, doa bid'ahin Nabi dan semisalnya, ini nggak pernah disebut, nggak pernah disinggung, Akhirnya apa? Manusia dalam keadaan bodoh. Bagaimana termasuk bid'ah yang dilakukan oleh ulama diantaranya apa? Diantara pemungutan pajak. Ini kalamnya Qurtubi rahmatullah termasuk bid'ah. Kenapa? Karena dijadikan perkara yang rutin bahkan dihutangkan kepada ahli warisnya. Ini Imam Qurtubi. Berapa ratus tahun yang lalu beliau menyebutkan Ya kan? Sekitar berapa tahun? Berapa ratus? Sekitar 700 tahun yang lalu. Kalau nggak 800 tahun yang lalu. Itu termasuk bid'ah. Ya kan? Dalam kategori perampokan dan juga termasuk muhdas dalam din. Ini dalam kalamnya beliau dalam kitabnya Al-I'tisam. Nah, tapi miskin seorang dai ya kan? Yang di biayai oleh kantor perpajakan dalam khutbah Jumat. Ya kan, kaum muslimin, semua pajak harus dipenuhi. Ya kan? ya. Kita bersyukur kepada kaum muslimin yang membayar pajak terutin dan semisalnya. La ilaha illallah. Nah, tengok. Dan itu ijma, kata Syekh Rasul ya, ijma tentang haramnya. Ijma. Hmm. Maka perkara di maksiat, tapi kalau saya jadikan rutinitas seperti maka jadi muhdas dalam din. Demikian juga perkara-perkara maksiat seperti musik. Joget datnya maksiat. Ketika jadikan takur pada Allah menjadi bid'ah. Di antaranya adalah bid'ahnya Rumah Ramah. Bid'ahnya Delaila. Bid'ahnya Nasidaria dan semisalnya. Nah. Dan yang lainnya itu muhdas dalam din. Kaum muslimin mengkonsumsi hal ini dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Nah, yang anti TBC juga yang paling suka. Perhatikan itu. Maka oleh perhatikan hal itu harus diperingatkan kaum muslim dari perkara ini. Wakadalika kadzalika qawluhu fi Isa alaihi wassalam ruhullahi wa kalimatuhu. Yakni ruhun min arwa al arwa allati khalaqaha allati khalaqaha wa ja'ala fi Isa alaihi salatu wassalam kallati khalaqaha fil baqin fi Adam wa Ibrahim wa ghairihi al anbiya wan nas fallahu alladhi khalaqa arwahahum wa awjadaha fa min ruhun minal arwah allati khalaqa Allah wa awjadaha lakinnaha ruhun syarifatun ini penjelasan kembali kepada permasalahan yang terkandung dalam hadis syafaah. Ya kan? Hadis syafaah mana hadisnya? Panjang kemarin. Yang mana? Hah? 200, 305 perhatikan itu. Kalimat yang mana? Hah? Hah? Fayatuna Isa. Nah, itu. Hadis yang ke berapa? Waalaikum alaikum bi Isa fa innahu ruhullah 303. Lihat. Walakin walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu Fayatuna Isa. Itu halaman 303. Ada yang panjang. Hadis nomor 7510. Yang panjang itu. Ya kan kata Musa, aku nggak berhak menjadi perantara antara kalian dengan Allah. Dan akan tapi datang kalian saja kalian datang saja ke Isa. Fa innahu maka sesungguhnya Isa adalah ruhullah wa kalimatuhu. Nah, ini penjelasannya. Halaman 314 lihat. Wa kadzalika qawluhu fi Isa alaihissalam ruhullah wa kalimatuhu. Apa makna ruhullah? Dikatakan Isa ruhullah wa kalimatullah. Ruhullah wa kalimatullah untuk Isa. Maknanya ruhun minal arwah. Isa adalah termasuk ruhun minal arwah allati khalaqaha yang Allah telah menciptakan roh tadi. wajahalah dan dijadikan roh tadi pada Isa alaihissalam. Kalati khalaqaha fil bakin seperti roh-roh yang lain yang Allah ciptakan pada orang-orang selain selain Isa. Pada Adam, pada Ibrahim, dan yang lainnya daripada Nabi dan manusia seluruhnya. Fallahu Alladzi khalaqa arwahahum wa aujadha Maka Allah lah yang menciptakan roh-roh mereka dan Allah yang mewujudkan roh tersebut. ya ruhun minal arwah. Maka rohnya dikatakan Isa adalah rohullah adalah roh daripada roh-roh yang lain yang Allah ciptakan dan Allah wujudkan. Akan tapi rohnya Isa adalah ruhun syarifatun. Roh yang mulia. Maka idhofah kepada Allah dinisbatkan, diidhofakan kepada Allah dari sisi apa? itu tasrif, penyandaran yang maknanya kemuliaan. Wa kata kalimatuhu juga isa adalah kalimatullah. Kenapa? Li'annahu kana bil kalimah. Apa kana? Hah? Karena Isa adalah ada dengan kalimah. Kana. Isa itu wujud. Kana, mananya wujud. Terjadi. Hmm? Terciptakan. Ayo, nah, jelas akhir. Karena Isa adalah terciptakan dengan kalimah. Maka dikatakan kalimat kalimatuhu. Kalimatullah. Kalau Allahu lahu, Allah berkata kepada Isa, kun. Fakana kun. Maka jadilah Isa. Kun, jadilah. Fakana maka menjadi Isa. Jadi Isa diciptakan dengan kun. Dengan kalimat Allah. Sumya bil kalimah yakni wa kana bil kalimah laisa lahu abun. Isa dinamai dengan kalimah. Kenapa Isa disebut dengan kalimah? Kalimatullah. Karena beliau Isa terciptakan dengan kalimah Laisa lahu abun. Penafsirannya tidak memiliki bapak. Khalaqahullahu min unsa bila zakar. Allah menciptakan Isa dari seorang perempuan tanpa laki-laki. Tanpa suami. Itu makna Isa kalimatullah. Wa ruhullah min idafatil makhluk ila khalikihi. Isa dikatakan ruhullah dan mulai dari idhafah, penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Semisal naqatullah. Mislu Rasulillah, mislu Rasulullah. Mislu Baitullah. Masuk dalam bab idofatul makhluk ila kholikihi. Idhafah penyandaran makhluk kepada disandarkannya makhluk kepada sang penciptanya yaitu idhafatu tasrifin wa takrimin, penyadaran yang maknanya kemuliaan. Tasrif, takrim sama saja, satu makna. Penghormatan dan pemuliaan, kemuliaan bagi Isa dengan sebutan kalimatullah, ruhullah. Mafhum? Baik. Dan rincian tentang masalah idhafa di sini dikatakan oleh beliau rahmatullah. Rincian tentang masalah idhafa. Qala fa innal mudhafa ila Allah kismani. Maka sesungguhnya yang mudhaf yang disandarkan kepada Allah ada dua bagian. Perhatikan. Satu, bagian yang pertama maknan minal ma'ani yang mudhaf kepada Allah adalah sebuah makna dari makna-makna. Maknanya seperti perkara yang nggak bisa diraba, ilmu, kudro, apa? Seperti majiullah datangnya Allah, maji datang, nuzulullah. Ini bisa diterapkan nggak bi? Nggak bisa. Itu namanya makna. Kalau selain makna, ada zat yang kau yang zat yang berdiri sendiri seperti Baitullah, Ka'bah. Berdiri kan? Bisa diraba, bisa disentuh, bisa dilihat. Nah, Maka yang mudah kepada Allah itu ada dua makna dan zat. Satu makna, dua zat. Seperti Baitullah, Rasulullah, Abdullah, Ardullah, ya kan? Semuanya adalah zat. Kalau mana itu tadi ilmu. Jadi misalnya, fal ma'na al ma'ani idza udifa ila Allah fa sifatun min sifatihi. Maka apabila makna ini diidhafkan kepada Allah, kalau makna itu yang diidhafkan kepada Allah, maka itu adalah sifat. Dari sifat-sifat Allah seperti ka ilmillah, wa qudratillah, wa ridallahi, Wa mahabbatillah fadi sifatun min sifatihi. Kecintaan Allah. Kecintaannya apakah bisa diraba? Enggak bisa. Itu mak makna. Perhatikan, Ilmu Allah, ilmu enggak bisa diraba. Kudratullah, kekuasaan Allah enggak bisa diraba. Mafhum? Nuzulullah, turunnya Allah enggak bisa diraba. Itu mak makna. Nah, kalau makna ini mudah kepada Allah, maka dia adalah sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Mahfum? Seperti hukmullah, adlullah ta'ala, keadilan Allah. Nah, kalau yang mudah mudallah ini perkara dat yang berdiri sendiri, ini ada rinciannya. Amma idza kana al-mudhafu dhatan min dzawati fa huwa qismani aidan. Adapun yang mudhaf kepada Allah yang disandarkan kepada Allah adalah zat daripada zat-zat yang ada maka dia juga terbagi menjadi dua bagian. Apa? Apa mana zat berarti apa? Contohnya apa? Naqatullah, Baitullah, Ardullah, Abdullah, Rasulullah. Nah, dan semisalnya Ya kan kitabullah. Ini juga dua bagian. Yang pertama, kismun yudhafu ilallah min bab kitabatil makhluk ila khaliqihi, yakni abda'ahu wa aujadahu. Bagian pertama, yang diidhafakan kepada Allah masuk dalam bab idhafatul makhluk kepada sang penciptanya. Maksudnya Allah yang mewujudkannya. Hadi ardullah, ini adalah buminya Allah. Allah yang mewujudkan bumi ini. Ya kan? Mabum? Allah yang mewujudkan abda'ahu, abda'ayu bedi'u Allah yang mewujudkan sama Allah, langitnya Allah. Allah yang mewujudkannya. Abdaah sama itu sama saja. Cuma kalau mana abdaah, Allah yang mewujud tanpa contoh sebelum sebelumnya. Fayudhabu ilahi li'anna khalaqahu ka'ardillah. Maka dihadapkan kepada Allah karena karena Allah yang menciptakannya seperti ardullah. Buminya Allah, Allah, bapak bahrullah lautannya Allah. Wa ma'awad dan airnya Allah. Wa nahwi Masuk dalam idhafatul makhluk ila khalikihi. Idhafatul makhluk kepada sang penciptanya. Apa itu? Ini idafah itu makhluk ini yang sifatnya umum. Umum. Yang kedua, anau usani idafah kepada Allah yang itu dat. Dat yang mudah mudafah di bagian kedua yaitu apa di sini idafah tasrifin, idafah penyadaran yang maknanya adalah ada sisi kelebihan dengan yang pertama tadi ada sisi kemuliaan yang diidofakan kepada Allah. Idofatu makhlukin ila khaliqihi lakin ala sabili tasrif. Akan tapi di atas jalan kemuliaan yang diidofakan kepada Allah. Yakni sifatun yakni sifatan khosatan ala sabili tasrif atau takrim. Sifat yang khusus di atas kemuliaan dan penghormatan. Warufil manzilat dan tingginya kedudukan seperti Baitullah. Nah, Baitullah Al-Ka'bah Baitullah ini juga zat yang berdiri sendiri tapi apanya kepada Allah termasuk bab tasrif, bab yang maknanya kemuliaan bagi Ka'bah tadi. Kita katakan Zaidun Abdullah beda dengan Al-Ka'bah Baitullah. Zaidun Abdullah, Zaidun adalah hambanya Allah nggak harus kemuliaan bagi Zaid. Tapi kalau Al-Ka'bah Baitullah, ini maknanya sisi kelebihannya itu apa yang maknanya kemuliaan bagi keagungan bagi Ka'bah tersebut. Ini beda. Mafhum? Zaidun Abdullah. Lain dengan Al-Ka'bah Baitullah tentang sisi kandungan maknanya. Apa? Nah itu. Ya. Fir'aun Abdullah. Ya enggak? Fir'aun Abdullah pernah dalam banyak Allah. Tapi lain dengan Al-Ka'bah Baitullah. Nah itu. Abu Jahal Abdullah. Abu Lahab Abdullah. Tapi beda dengan Muhammadun Abdullah. Rasulullah beda. Ya kan? Apa itu? Kalau Muhammadun Nabiyuna Abdullah maknanya adalah kemuliaan Nabi kita sebagai hambanya Allah. kita dapat tadi. Tapi kalau Abu Jal Abdullah, nah ini nggak ada sisi kemuliaan cuma sebagai bentuk bahwasanya Abu Jahal ini adalah Allah yang menciptakan. Cuma itu saja. Kalau Nabi Yunus Muhammad dan Abdullah, Allah menciptakan Nabi kita. Allah yang menciptakan Nabi kita. Dan Allah memuliakan beliau sebagai hambanya. Oh, apa namanya? Idafatul tas tasrif. Apa itu? Nah. Apa di situ? Ini beda. Maka di situlah perlu dibedakan. Perkara yang dia itu zat berdiri sendiri mutlak kepada Allah ada yang cuma sekedar sebagai itu ciptaan Allah tanpa sisi lebih nggak ada kemuliaan yang lain tapi kalau kita katakan ya kan Nabi Yuna Isa Abdullah. Nabi Yuna Musa Abdullah. Ini be beda Rasulullah. Itu patut tak? Tasrif. Apa di situ? Sudah bisa dipahami? Baik, dah. Kudir. <laughs> Ayo. Ah. <laughs> Tapi perhatikan gampang. Maka nah, dikatakan di sini idafatu tasrif makhlukin ila khaliqin lakin ala sabri tasrif yakni sifatan khosatan ala sabri tasrif wa takrim. Wa il manzila mislu baitullah al-Ka'bah baitullah mislu Rasulullah mislu naqatullah wa ya naqatu salihin. Nakonya saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Disuruh umatnya Nabi alaihi surah disuruh mewaspadai jangan sampai kamu ganggu Nakota, nakonya apa? Nakonya soleh. Yang nakonya soleh ini diidapkan kepada Allah. Nako, nakot Allah. Nah. Apa? Nakonya soleh jangan diganggu. Malah mereka apa? Membu membunuhnya. Nah, nakot tadi. Idofah kotor bahan apa? Idofah itu tasrif. Mislu Isa ruhullah. Ada min babi tasrif takrim. Seperti Isa ruhullah. Bab kemuliaannya rohnya Isa. Bab keagungannya rohnya Isa. Wa wa idafatu makhluqin ila khaliqin lakin ala sabilin ala wajhin khas ala jasaki yang khusus. Yatadammanu tafdila wa takrim mengandung tafdil kemuliaan dan ikram. Paham di sini ya, Pak? Nah, dari sini kita paham, jangan kemudian semuanya disamakan. Ya kan? Jadi kalau kita katakan Baitullah dan sekarang Quran kita kitabullah. Kalamullah. Nah, kita dalam ini berarti sifat lil, lil musuf. Quran kalamullah. Itu patut sifat lil, lil musuf. Itu patut sifat kepada yang disifati. Tapi kalau Al-Ka'bah Baitullah, Ka'bah bukan sifatnya Allah. Ka'bah makhluknya Allah. Tapi kemuliaan bagi Ka'bah. Nah itu. Perhatikan. Al-Quran kalamullah. Ini idafatul sifat lil mausuf. Idafatul sifat dan untuk yang disifati. Sifat disifati Allah. Al Ka'bah ka, Al-Ka'bah baitullah. Idafatul khalaq lil lil khalik cuma di situ apa? Idafah yang mananya kamu kemuliaan. Muhammadun Rasulullah. Bukan Muhammad ini sifatnya Allah. Mabum? Tapi dia makhluknya Allah. Cuma kemuliaan bagi beliau sebagai utusan Allah. Maka dikatakan itu tak tasrif. Ini penting. Jangan dipukul rata. Nah inilah rahasia yang perlu kita pahami bahwasanya fatul makna ya kan? kepada Allah itu idhafatu si sifalil mausuf idhabatul dat kepada Allah idhabatul khalq lil khaliq cuma ada min babi tasrif ada mimbabi babi al ibda ijad mewujudkan sah, saja di situ Hah? Mabum? Baik. Dah. Kalau mabum sudah. Insyaallah kita lanjutkan besok lagi kita sambung dengan pertanyaan sini mislu amatillah wa abdillah ini akan kita sambung lagi alhamdulillah alamin. Tafadhol. Ada rat Belum kita sampaikan besok aja insyaallah. Waktunya habis.